abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 30 Maret 2021 bertepatan dengan 16 Sya'ban 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fikih dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyami Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam permasalahan fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi keberapa? 107. Dan di sesi yang ke-107 ini kita masuk kepada bab kebidaahan di awal Ramadan dan juga di dalam Ramadan. Maka sebelum kita memasuki kepada penjelasan yang lebih detail dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum tafadhalu hafizakumullah Bismillah Qala al-muallif hafizahullah fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi Ahkam Siyam ramadan Al-mas'alatu tsaniyah raf'ul aidi ilal hilal indar ru'yatih. Yastaqbilunahu bidu'a qailin halla halalak jalla jalalak syahrun mubarak. Masalah yang kedua disebutkan di sini masalah yang kedua berarti ada masalah yang pertama. Indah ya Hudzaifah apa masalah yang pertama? Minal bida bidukhul Ramadan. Indah ya Rafiq kalam. Bukan baca. Ah, bicara apa? Bahasa Indonesianya. Hendak ya Aiman. Masalah yang pertama apa? ايش هذا ايش تدرسون انتم apa masalah ula masuknya bulan Ramadan dengan hisab al-falaki. Melihat kepada kalender ataupun melihat kepada perhitungan matahari seperti masehi. Maka ini bukan dari sunnah. Sunnah dengan melihat hilal. Hakada. betul ilm hakada. Ya'rif ah amas darasna hada. al sanadrus hada. Hakada tolabatul ilm. Hunala Entah Intah nadaras main bola. Entah Intah nadaras mancing. Ismin tolabul ilm entum. Masalah yang kedua sekarang ini mengangkat kedua tangan menghadap kepada hilal dan berdoa dan mengatakan halah halalak jalla jalalak halah hilalak jalla jalalak sahrun mubarak maka ini adalah dari kebidahan yang kedua. Kenapa kita katakan kebidahan? Karena tidak ada sunnah raful aidi wal istiqbal ilal kiblah wa yantuk bidu'a wa kadalika masah wujuhihim wa masaha wujuhahum ba'da du'a maka ini lam tujad aslun fi hadad du'a wa hadal fi'il minal kitab wa sunnah. Maka di dalam matan penulis menuliskan dua hadis yang Hasan li tujuannya bukan untuk menjadi pendalilan bagi kebid'ahan ini tetapi yang ada di dalam nas bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Maka datang di hadis Ibnu Umar, karena Rasulullah SAW alaihi idara al-hilal Qala Allahumma ahilhu alaina. Maka di dalam hadis ini dari Ibnu Umar, Allahumma ahillah alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa taufiq lima tuhibu wa tarda Rabbuna wa Rabbukallah dan juga di hadis Talhah Ibnu Ubaidillah sama di sini bantahan kepada yang melaksanakan mengangkat tangan dan menghadap kepada hilal dan berdoa dan mengusap wajah dan mengatakan halal hilalak jala jalalak syahrun mubarak. Maka hadis ini disebutkan untuk menjelaskan jika ingin melaksanakan sunnah maka ikuti hadis ini. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi melihat hilal. Walam yuqayyad bi Ramadan. Laisa bi hilal Ramadan fakat. Ra'al hilal li'anal hilal min makhlukatillahi jalla wa'ala. Di mana bulan mengecil dan membesar. Di mana bulan baru. Masuk satu bulan baru. Baik satu syawal, satu Ramadan, satu Rajab, satu Sya'ban. Seperti bulan yang sabit. Tahu celurit seperti ini. Maka ini adalah ayat min ayatillah. Maka Nabi di saat melihat dia berdoa dan tidak mesti hilal Ramadan. Maka dikatakan Allahumma wa alaina bil yumni wal iman wa salamah wal islam rabbi wa salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Maka hadis ini tidak disebutkan mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan berbagai doa dan tidak ditakdir dengan puasa Ramadan auhilal hilal Ramadan dan tidak mengusap wajah. Maka di hadis ini barakallahu fikum hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Darimi dan Ibnu Hibban dari jalan Sa'id ibnu Sulaiman an Abdurrahman ibnu Utsman ibnu Ibrahim Hadatsani abi an abihi an ammihi. Siapa ammu? An Ibnu Umar. Maka di dalam hadis ini sanadnya dhaif dikarenakan Abdurrahman Ibnu Utsman Ibnu Ibrahim namun subhanallah angin kencang. Kemudian matikan ini suaranya. Kemudian datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa kadalika Imam Ahmad wa Abad Ibnu Humaid semuanya dari jalan Sulaiman Ibnu Sufyan haddatsana Bilal Ibnu Yahya Ibnu Talha Ibnu Ubaidillah dari bapaknya dari kakeknya sahabat Talha Ibnu Ubaidillah hadis ini pun dhaif dikarenakan Sulaiman Ibnu Sufyan Al-Madini maka dia meriwayatkan hadis yang mungkar maka dari dua jalan ini menjadi sahih pendalilannya. Bahwa Nabi jika melihat hilal menyebutkan doa ini. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang melaksanakan kebidahan tadi. Bahwa Nabi melihat berbagai hilal, bukan hilal syawal saja. Dan dari para ulama di zaman sekarang dan terdahulu yang menyebutkan kebidahannya seperti Asyik Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Tasihud Doa di halaman 509 mengatakan Rabbul yadain inda ru'yatil hilal wastiqbaluhu lidu'a wa qaul ba'dihim halla hilalat sahron mubarak alaina wa alayka ya fa fahada qaul bid'ah walafdu alayka ya rab jahlun azim wa su'adab ma'allahi ta'ala intiha dan begitu pun ucapan dari Ali ibnu Mahfud yang mana dia menulis di dalam kitabnya Al-Ibda fi Mabar Al-Ibtida di halaman 303 disebutkan Famin bida asom mataf aluhu al-amah min il aidi ilal hilal inda ru'yatihi yastaqbilunahu bi fa fa'ilin halla hilalak jalla jalalak syahrun mubarak maka ini disebutkan dari kebidahan wanahmudali kami malam yuk rof dan perkara ini tidak diketahui di dalam syariat Islam. Maka dari sini kita mengetahui bahwa permasalahan ini adalah permasalahan dari kebidahan masuknya bulan Ramadan. Maka dengan ini selesailah dari masalah yang pertama, kebid'ahan yang di awal masuknya bulan Ramadan. Dan kita tutup pelajaran kita sekarang dengan masuk kebid'ahan di tengah-tengah bulan Ramadan. Di saat kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Apa itu? Disebutkan oleh penulis di dalam matan. Bidah fi'atna isyam Al-mas'alatul ula at-talafud bin niyah. Kebid'ahan dalam puasa Ramadan adalah melafatkan niat di saat sedang berpuasa. Maka pendalilan seperti ini telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Di bab apa? Sifat asyam. Di pasal apa? Pasal melafatkan niat dengan lisan. Maka ini adalah dari kebid'ahan di dalam pertengahan puasa. Maka mana dalilnya kita katakan dari kebid'ahan dengan tidak adanya dalil. Maka bantahan kepada mereka dengan kaidah bahwa agama ini telah sempurna. Disebutkan yang mengguruh itu dimatikan saja mengganggu. Maka di dalam ah, cukup yang penting masuk ke maka talafud biniyah melafatkan niat di saat berpuasa seperti ma'ruf dilaksanakan di masjid-masjid umum dipimpin oleh imam nawaitu saumagodin fardu syahri ramadan adaan lillahi ta'ala dan sebagainya. Maka ini adalah perkara yang bid'ah di tengah puasa. Kalau tadi waktu masuknya bulan puasa. Sekarang di saat sedang berpuasa. Mana pendalilan dari bid'ahnya? Pertama, bahwa Allah telah meridhoi agama Islam dengan apa adanya. Di mana di saat Nabi melaksanakan hajatul wada, pada saat itu belum ada dari para sahabat dan dari Nabi yang mengamalkan niat dengan melafatkan. Tidak ada. Jika ada maka akan dinukilkan di hadis yang marfu ataupun maukuf dari para sahabat. Namun tidak ada. Maka diturunkan ayat al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islam madina. Aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah meridoi agama kalian yakni Islam dengan apa adanya. Dan Allah berfirman wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli dan kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad sampai Nabi Muhammad meninggal maka Quran telah selesai. Apa itu tibyanan likulli bahwa Al-Qur'an penjelas dari segala sesuatu. Maka berkata Mujahid dan asar ini telah kita lewati. Makna wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli makna tibyanan likulli adalah ma'amara wa manaha anhu. Telah dijelaskan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Maka telah jelas dari dua ayat ini bahwa agama Islam telah sempurna. Tidak ditambah-tambah. Maka tidak ada tambahan permasalahan melafatkan niat. Maka ya sudah. Itulah apa adanya. Maka di dalam permasalahan yang kita bahas ini talafud biniyah dikatakan bid'ah karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Dan di dalam sunnah tidak disebutkan. Maka dari mana talafud ini? Kemudian telah kita bahas pelajaran ini pada hakikatnya di pelajaran yang lalu. Maka silahkan merujuk kepada pelajaran yang lalu di pelajaran sifat bab sifat siam di pasal niyah. Maka tidak usah diulangi lagi dan cuaca di sini sangat ekstrim. Angin kencang dan hujan badai. Maka kita cukupkan pelajaran kita dengan kesimpulan bahwa talafud biniat adalah bid'ah karena niat itu asalnya di dalam hati. Di saat melafatkan maka butuh kepada dalil. Dan yang kedua telah dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantah orang-orang yang melafatkan niat di dalam sholatnya. Bahwa ini adalah kesalahpahaman dari kelompok Asy-Syafi'iyah yang mana mereka merujuk kepada kitab baik kitab Um atau yang lainnya dari kitab-kitab Asy-Syafi'iyah disebutkan berkata Imam Asy-Syafi'i bahwa yang pertama kali seseorang melaksanakan sholat itu rafu saut. Apa yang dipahami rafu saut? Awal bidayah sholat. Ha? Ayat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini dia. Berkata Imam Ash-Syafi'i awal bidayah fi sholat raf'us saut. Pertama kali yang dilakukan dalam sholat mengangkat suara. Maka dipahami oleh ahlul fikih semua bahkan Imam Syafi'i takbiratul ihram karena di sana ada hadis yang sahih bahwa sholat itu amalan yang ubtudia au uftutiha dibuka sholat itu pintunya dengan takbiratul ihram wantuhiya bisalam diakhiri dengan salam maka di sini arodabihi Imam Asy-Syafi'i ubtudi'a bi raf'i isaud salat itu diawali dengan mengangkat suara ay takbir, takbiratul ihram. Kin ba'du Syafi'iyah yang gagal faham. yang salah faham. maka mereka mengatakan awal kali pertama ibadah salat itu adalah dengan raf'u usaud Ah, berarti niat. Kan niat segala sesuatu diawali dengan niat. Berarti niat yang diinginkan di sini. Berarti diangkat suaranya dengan niat. Cep angkat suara dengan niat. Ya sudah. Lalu kalau mau sholat gimana? Nawa itu uh, ah, apa? Kita nggak pernah melamatkan juga jadi lupa apa? Usolli. Usolli salata al-maghribi. Salata rakaat. Fardon lillahi ta'ala imaman au makmuman. Sebutkan di Masjid Mukbil Al-Wadi'i. Di hari apa, di hari apa. Maka disebutkan dengan lisan. Maka ini kebidahan. Niat itu di dalam hati bukan di lisan. Maka bantahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa disebutkan kelompok Asy-Syafi'iyah yang pertama kali gagal faham kepada pemahaman kitab dari Imam Asy-Syafi'i yang dipahami pertama kali salat itu mengangkat suara dipahaminya mengangkat suara dalam keadaan berniat. Padahal yang diinginkan takbiratul ihram. Maka akhirnya dari situ dimulailah bid'ah talafut biniat di dalam salat. Kemudian setelah selesai bid'ah melaksanakan talafut niat di dalam salat waru, maka mereka semakin berkembang dalam kebid'ahan apa? Puasa juga ibadah. Kalau talafut di dalam salat itu baik, maka begitu pun kita talafut di dalam berpuasa. Adapun masalah talafut di dalam berpuasa tidak ada dalil sama sekali. Kalau tadi mereka ya Allah ada hujahnya sedikit apa salah paham, gagal paham dari pemahaman Imam Syafi'i. Rafu saud qabla kulise dipikirnya mengangkat suara di saat niat. Padahal maknanya takbiratul ihram. Adapun untuk niat puasa tidak ada dalil sama sekali. Bukan Syafi'i wala Ahmadi wala Maliki wala Hanafi tidak ada yang mengatakan melafatkan niat dalam berpuasa. Dari mana? Akhirnya mereka mengkiaskan kalau usolli salat duhri pada salat kita melafatkan menjaharkan niat maka di dalam permasalahan puasa pun karena ibadah menjaharkan niat. Berarti kalau begitu kalian mau bayar zakat pun melafatkan niat. Kalian mau bersedekah melafatkan niat dan sebagainya. Alhasil perkara ini dari kebidahan di bulan Ramadan di pertengahannya ataupun sudah masuk ke Ramadan, bukan di awal, di saat melihat hilal dan sebagainya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan karena cuaca semakin ekstrim. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika.